Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hajjata asyaratan ini. Wal maqalatu te makalah al hajjata asyarata kang kaping 11. Iku an Nabi sallallahu alaihi wasallam kari lakane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane makalah istani muhamsan kobra khamsin. Ikhtani yuku'o kesempatan siro Atau mengambil peluang siro Komsan yang barang limo Kobra komsan sebelumnya terjadinya barang limo mana Manane ifal tegese nglakoni ya kom khamsata asa ini mau boro-boro perkara qabla usuli khamsati halat dan sebelumnya terjadinya di boro-boro keadaan. Sabab bayi ku juga kesempatan nom sira qabla romika sebelumnya tua siro. Jadi sing wis tua harus liwati. Bifat hatta wis baru repa wis baru dua tuh wis baru. Bifat hatta ini kelan pasal. Tapi tak jamin ono sing ra iso ratu wae. mesti nom terus. Oh boleh kok, nafsu. <laughs> Jadi nom terus apa? Syabah bakal iku nom sira qabla ramika sunat wa sira fi ini kelan fathah loro haram. Ai fatu kese nglakoni sira ato ata ing at halak kudro nabi nalikane poso sira qabla wuju min baris sedurunge menggunjame ketuaan kibar ya nak kibrun sombong nak kibar tua nama kibrun sombong nak kibar nama tua bahasa Arab kadang kita harokat Qabla itu milki bayi sedurunge nyerangi atau menggunjami ketuaan alika yang atas sirah. Wasih hatalan wasih hatakalan jubuk kesehatan sirah qabla sakomika sedurunge loro sirah. Jadi pasihat yang amal sentenanan jagani nak loro. Eifal eh, tegesi ngelakono sirah ala amala. Yang amal asoli solihah soleh. Yang amal soleh kok halal sifat dikana dikana sihat sirah. Moga usul iman yang disuruhnya terjadi di pencegahan kamarotin bagini lor. Wah itu dulu menang opo kira aku mika opo mojo sapa mika bila jeni dan wajah luru lan coro sapa mika saya fathatan sin fathah kok fathah kok yang berbahasa Arab meniti fathatan mana nomor sisi beluru jadi sin fathah kok fathah Kau nampak iseng loro membekas, ora tau ngaji. Sini-sini waris. Au bidomen to kelan doma. Fasukunen moko sukun. Berarti suk sukmi no Berarti oleh motor apa? mika utawi no apa? mika Li anna riwayat akrona satan riwayat ulam tu ulam ora jadi nawari apa riwayat. ikhtiar ikhtiyatu te sing hati-hati Aku ayyuk ro'ain to den wocok apa bima kan riwayat alat badali ngatasi atasnya jaga ini alat badal yang atasnya apa gentenan yuso dibasi mau ngepasi opo iki ikhtiar atau alkiro adu sen ngepasi ariwayata ing riwayat ono ono senawi nganggur senawi itu ini bisa ini Ngomong-ngomong ora cocok, bahasane wong top lah ora cocok. Mergo iso sitok wis kangelan kok iso loro. Terus dhewe ora protes, jenengan ora zaman akhir motor lagi iso kemalakon. Wal hinaka. Kalau gak ada kitab yang paling kalau ora seneng. Jadi kitab paling kalau ora seneng itu kurang gak. Tapi ya tak tuku yang ilmu. Tapi kalau ora seneng. Ini kurang jilid nopo. Kurang nopo jilid. Niku dia komentari, eh, kalau ngerok hadis, makna nopo ngerok tapi, Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kajian nabi, apa dawe rawi? Nanti kalau rasa seneng kita tapi kalau setuju, betul loh rasa seneng gue setuju. Ya ada rasanya jadi wong alim, jadi rata mikir orang Orang seneng gue setuju, gue mungkin gak orang alim, mungkin mungkin. Pak gue rawong ayu setuju, sukses, dia ya, seneng seneng. Kue orang elek gak seneng, tapi setuju berapi misalnya. Kira kayu itu? Setuju, ya seneng. Tapi rakase. Ini udah tawari jadi wali, ini udah rasa jadi wali, udah salah saya. Nah ilmu wali, gue rasa seneng gue Justru rasa seneng gue ngetok lo loyalitas, tau? Jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi daerah Allah hamba Rasul. Misalnya kalau Indonesia ini keadaannya kadang mau sholat kan jurah ya seneng orang ya atau nobar. Tapi kita tetap perasaan Indonesia itu sudah diwali. Mereka tantangan apa? Tantangan. Ya tantangan ini yang ngekang nafsu dulu sih wah. Tiga ya, nak tak jujur nopo ini kan. Ini rumah tenang. Ini mengenai ilmu agak aneh tapi bagi ahli Quran dah aneh. Hampir gue ngerasa aneh ya berarti apal Quran. Perang itu gue seneng banget. Misalnya kita perang kan Nabi seneng banget. Buatan. Justru kita ada senang perang itu bagus. Sehingga kalau kita nuruti perang murni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda lagi perang senang. Utak kemes gladiator, utak kemes killer. Jadi orang dikongkon Nabi lah, begini baca uang. <laughs> Sampai Nabi dikongkon perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi raga, banyak pegawaiannya kan, kenapa? Kenapa? Pegawaiannya. Mengenai utang orang ibadah, orang diwarai Nabi guys. Dokter. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mergo nak utange iku wis do do pinter. gua wayah iku mbok sunah bora ora, perkarane iku wong wis seneng. Umpama mau usah dilatih ya wes. seneng. Ya muga-muga sunah, muga-muga. Amulane nah, Allah itu fair, ora ana zat fair kaya Allah. Mulane Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kira usah sok saleh, kowe tak wajibno perang ya roh kowe iku ya ora seneng. Tapi kita kandani soe kowe ora seneng tapi hati. Ya Iso kowe seneng tapi eh Jadi orang wong ndak muni sok Wah, aku wong apik, hp? apik opo seneng iku sok wali, tapi ra wali ora Kau udah murid gue seneng tau, ya orang mati seneng ngawur. Nuruti nafsu seneng murid yang prospek. Tapi nak nuruti murid gue nafsu, nah nafsu gak wali. Mereka di murid gue mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene sedih murid ini rawali ya goblok-goblok kiai. Mereka Mereka di bojoknya lepotan ini jadi orang. Wali. Ya, ya ora ora ya. ora ora. Kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa. Mengane repot mulai ngadepi akal. Tawari. Muka akeh dia rusuh ora iso ngene Muka dia rusuh iku ora mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong bojo aneh, bener tapi ora tau mikir. Mengane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan, <laughs> bahaya kanggo Islam, tapi ora bahaya kanggo kesolehan mau khusyuk. mau khusyuk ora tau mikir, jadi bingung deh. Tapi apik kanggo awake, tapi bahaya kanggo Islam. Mereka orang cukup kanggo no Islam. Mari masyhur bangun mulai niai sampai kampung itu jargonnya wong jaga bujuan jaga jalan tambah bujuk tambah pintu gue sengaja kampung itu gak tau dinasah dahulu karena dia bapak kayak ngotot ya nanti santai bujuk susah ya Aku pasti goblok. Pasti goblok misalnya contoh masih biasanya apal Quran itu ya tetap gak nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk derek no Islam itu tidak cukup. Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi atau dibantah orang cerdas, tapi itu dibantah orang ujung. Ini orang kuarit, nama. Dan dia coba khusus, tapi ini sebener. Senajan tuh kira khusus ya asli, tapi tak dukung sebenernya. Sebenernya. Ngaji nih dalam rokokan, terus Terus ra dulu mek wong, terus modele ra jelas ngono sampai, napa? Nabi di bang busuk tiap ketemu orang astagfirullah kan. Tapi orang mau main iblis tapi gue istighfar. Ketemu orang mau melu astagfirullah. Bangun orang mau melu setan loh. Ngawur dengannya uang. Mau mau ya uang sujud kok ngapain main apa? Istighfar. Ibu istighfar itu level rendah. Nono sing sange itu ketemu pun astagfirullah. Iku malah para Ibu keangkuhan apa? Perang Badar itu perang sing gak masuk akal, perang sing gak masuk akal. Sahabat itu kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat ya cerdas. Bayangno wong Islam itu mau telung atus, tolong ngatus atus terulas, Tolong ngatus lah dibulat. Mau mesti musofa iso, nggak pecahan ora iso. Kira mas, wong badar itu telung atus, pasanya ora. Nah, itu berarti telulas itu pirang persen sama telung berarti kan? Berarti telung kemarin, kau ambil. Sikir, oh ya koma Terus. Kowe telung atus, telung asis, telung atus. Musa wong kafir bro, kan sewu wong. Sewu bersenjata lengkap. Lah Islam niku telung atus wae pedang gentenan. jadi wong limo pedang itu. <laughs> jadi kak wong ana baca rohir itu, Eh Mus, nyilai pedang. <laughs> Dadi kan kawas wong pedang kok gentenan Tapi gak masuk akal loh. Perang wong limo itu pedang gentenan, gentenan. HP rom muka mendesai gentenan pedang. Terus gak masuk Singkat cerita itu sarannya sahabat ya Rasulullah kita tidak usah perang lah ini tidak realistis. Ya seorang lagi kita ada usah perang ini tidak. Karena nabi ku unik nabi ku beda ke uang nabi ku orang ngaku akal gue perintah pangeran. Udik ini serok kabar ke langit nabi kan penak. Dia ini kekuatan langit malaikat nak dunia ku rakuin pak rom kan kuin pak. Jadi nak pikirannya rohin ya orang perang itu dibantu Mustafa, dibantu orang jelas-jelas. Nah Nabi kan person, orang alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan ini tidak masuk akal. Nabi santai. La akhir jannah walau waktu saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya, Nabi kan sudah terkonfirmasi belangit. jadi santai. Kalau singkat sahabat itu, ya pokoknya buat buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar, keluar perang. Eh, fala bisa lama, lama itu semacam kayak gaji perang. Ada semacam lama. Kira saya mikir mau oh, malah. Terus tulisannya di itu tidak usah. Soalnya itu melok kabeh. Sing menentang itu ikut semua. Kita kok beda. dulu itu rasa setuju kok melok. Dulu rasa setuju itu on, tapi tetap daerah jenengan. Justru itu bagus. Itu yang disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakari. Yujadiluna katil Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. itu pengiran oleh orang wa inna fariqam minal mu'minina lakari. Yujadiluna naka haqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun tidak pernah Nabi, tapi orang setuju juga tetap melok perang. Lah ya apa? Jadi orang mungkin melak, orang mungkin menang lah kok melok. Ya melak mati Ketika <laughs> Jadi karena wayu sakuna lan mati di jenengan mati jambe, kula melok mawon. Iku hebatnya sahabat. mulanya orang mungkin ana uang asdal kaya sahabat, Abdul qurun iku mesti kurang generasi ini kan, Wong orang setuju kok berantem. Ya, iya, apa tuh apa sahabat? Entah kok ya, kenapa kok melo orang mesti merah? Lu dari lu anu jenengan. Lewo kok gini, stop nyawa, sampai melo mati lu Kayak apa? Nah sekarang orang tunda menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau beragama nggak, justru nggak cocok itu bagus kayak milih kosong berapa, kosong sembilan misalnya. Tapi jadi presiden kosong satu tetap setuju, bagus. Contoh raja cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini Mbak Mustafa ya raja cocok. waduh kode milih yang bilang-bilang sing ayu, sing kena jiwayong, misalnya sing suge, sing rawan untuk nuruti karep ya. Tapi kan pengiran diri semua jiwa tentu, kan misalnya. Ya gak masalah. Jadi nafsu itu dikelola, nawa, dikelola. Ya, gue nara seneng, nikmati, nawa. Jadi kayak duha, bergemeng ya apa, apa pengiran maklumi. Suwi isu tuwangi, jadi wajib non duha, ya, gak apa-apa sholat kok. Mau apa bergemeng. Tapi tetap sholat, itu ngapresiasi pengiran. Nah tapi nak gue sholat non duha seneng ne utang emak atau semangat duha, malah pikir beli iya butuh di semangat ini. Ya. Seneng aku tak seneng lunasi utang, kan jelas. Jadi ini ini ya, jadi orang seneng itu barang. Mereka untuk ganjar. ganjaran. Lalu si Dina Umar ngendikan ditanya, eh, apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saat punya sahabat itu dari diganjar ketika tidak zina. Umpama aku nanti sahabat be wong wedok kaya ada waktu. prestasinya oke. Kenapa kena zina be waktu Ora zina be wit. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup, tidak pernah berselingkuh dengan batu. Lah bangunnya agama itu dagelan. Ya dulu nih kalau mau ngerasa lingkup bawa waktu tapi gak ada perempuan cantik mau dan menggoda. Tapi syaratnya mau deh. Mau dan menggoda kemudian kamu tidak mau. Itu prestasi ya, Bang. Karena syaratnya tadi wali ku warojulun jahat bu imroatun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhofwa perempuan lelaki ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolak lah nasi ini ra gelem ora ditulis kok pengiran. Bang Mustofa ini ora ngarah ditulis kok pengiran gak zina, kado ra gelem. Jadi ada gue guys suasana, mau itu itu gelem, tapi bahaya ya, rasa dijajal. Tahu tak rasa? Gak usah, gak usah dijajal, bahaya ya, bahaya rasa dijajal. Syaratnya mau apa Oke hati saya? julun, apa mas? Sama tuh terang tuh ain ain sebenarnya apa? tuh imroatun datu Mansipin, mansipu pangkat datu Mansipin, wajah malin tetap dijawab pakola ini aku buat seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan maksudnya istimewa, tapi dijawab ini aku buat tapi nabi ngejar ngejar cawe itu ragilum terus gak kasih zina. Aku rada itu ganjaran, badan uangnya bertobat. Amalane melalui rasa iku penting. tidur ngelola melalui khuffatil jannah bil makare swarga itu diliput dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo, serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola, tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok buat tonggol demi perintah Nabi, tetap kita baik sama tetang. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asiruna bil ma'ruf tetap agar esok bukan roteh. <laughs> Warak bobeling berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan di semua itu. Anak beli <laughs> mesti ada apa itu, ada sopon. Ya saya ulang lagi. Ya, selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Nyiranya itu Nah wis seneng itu harus dijauhi itu itu raiso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola senangan kita. Apa ngelola senangan kita terjadi energi akhirat. napa nah, kufatil khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Kau coba ngomong sing ekstrim itu, kiai wae milih. Iku ra gak sunah rasul, gak cingkrang gak sunah rasul. Sajine guyon berarti taksil kolba ngatos noati. Majine madep metan berarti gak sunaro. Suku waduh di biji kowe ora iso ngaji kuwi gak sunaro. Ora iso ngaji ku goblok, goblok ku ora sunaro. Rasa kabeh ku pinter. Kowe anak-anak wae. Ana rasa goblok. Nyiri uang ya ora sunah. Nabi ajarane man satara musliman satara gua justru ora elek wong itu di tutupi. Aku ya lain lero ben ora tau tak critano wong. Kan? Wis ora kabeh wae. aneh, ada jadi ya kita warai caranya jadi wali apa ngelola ketidak cocok. Kenapa? Kalau ketidak cocok. Itu syarat apa khufatil jannah bil makari. Jadi suarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak senang. Kok seneng beda, jadi ini dunia kok seneng. Masuk sholat Jumat, kadang yang mantel no si mame melete khutbah ini gong tonggo teh pun aman kalau kita tangga nih itu jam nawa ya khutbah <laughs> Mantel lah cara ini khutbah tak ngamuk tonggo dunia harus rusak sangat ngaji juga keluar berkau ini pas dia ngaji ini tengah orang macet mau telu coba mantel lah sini tapi kita tetap makmum mantel lah Allah tetap makmum justru pengira diji kita ini hebat tenar orang cocok kok gelem khotib ruko utau sujud ke mantelan tetap sujud. Pengiran mau apresiasi. Saya kira cocok. Jute imam ruko ya kok ruko. Sujud di melok. Sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh deh. Jadi cocok ya nurut. Lalu gua sering mamu orang cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair. Orang cocok lah nak bab loyal kan, Sama kita dengan Indonesia ngono serata cocok lah wis pokoke loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya tapi pada kestabilan apa? masuk ilang ilang jadi kufatil jan bil makar ayu wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun kutiba alikumul kital wa huwa Lah sing nyangkut bojo iki nek rada aneh pangeran dhewe ini. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna jika dia punya sifat yang kamu gak suka, fa asa an takrahu syai'aw wa Allahu fihi khairan kasih, Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu gak suka itu. Di sifat yang kamu gak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini mau kalau dibujuk merengutan itu ya prospek. Lah anak misalnya senyum-senyum sampai tonggo senyum, nah ayo lo kena elek kan gak pati masalah. Kayak dibujuk ayo cerai ya, lagi raka karena ya bagus. Ini eh, nak senyuman malah repot sih. Ya piye, Bu? Senangnya jalur duit gue ya apik, karena jalur duit tonggo malah repot. Gue seneng di di bojo jalur duit gue, jalur duit tonggo aja bang. Coba bang. Jadi aku yang mantau loh, kamu jalur duit bojo tapi. Ya, Misalnya terus kau nantang ya, saya jalur uang liya kan sejajar. Mau terus minggat mulai yang ngomel mertua ini kan bagus. Nara minggat ke dina itu golek kenapa kok minggat terong minggu kan lumayan ngurangi. Kok ya aduh. Kok minggu lumayan deh. Ya. Soalnya tak cara pengirannya tiga gampang ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa antak rohu saya wa ja'alallahu fi khairan fasiro. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu, insya Allah di situ banyak kebaikan yang banyak. Dulu ya, akan. Ayo jajal watak ibu jumu sih ra senyap. ya, wae ngaco sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka, oh ono 10 umumnya biro. Biro di Fauzi? Umumnya tinggal ra disenengi to. biro. biro. Cici loro, apa akeh? Kumune akeh kabeh kurang aja. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak agomo ya jadi yang ini agomo itu ngelola kebencian mulanya disebut wal kadibinal oh itu bisa ngelola kebencian kita mungkin benci sama pejabat tertentu benci sama tetangga tertentu benci sama murid tertentu karena tidak punya adab benci sama teman tertentu karena utang ranyaur banyak di dunia ini yang kita tidak suka tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidak suka dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali itu ono wal kadhimin al ghaidha wal afina animas. Nah sekarang orang kayak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah, ya khilafah pokoknya. Kalau gak khilafah nggak Islam. Sisi tok gak Islam Nusantara. Sisi tok gak nuduh itu Islam merasa Hindu. Gue semua tahu nih ini lah. Itu apa-apaanan. Orang sanggono agomo itu ngelola ketidakcocokan. Justru darahnya agomo itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong nyawa kok dilakoni, ya nanti yang ngabudut itu jenengan. Kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi jadi nabi, tapi aku itu nabi diutus perang, aku butuh perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah. Nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Jadi nabi, dari Allah aku butuh perang. Melok kabeh. Tapi kok melok wong rasa setuju. Kita nak kira setuju kira setuju dari kita ke dereno. Iku malah dipuji tuh Tenajan bahwa indah parikom, minal mu'minina lakai. Eh, Fate ya apa mengelola ketidakcocokan. Aku nanti jadi keramat yang ini baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng senengan kan seneng lo ngaji orang MC terus digari soibul fadilah wal karoma. Terus sama tim yang salam template derek no terus wono mobil derek terus kewawal buanser wah nuruti kepengen ono karpet merah lah ngaji ini apa nanti coba Lu tapi ini suarga dong Ini arena suarga terbaik Sembrono Nuruti nafsu ya seneng gila ya Ya, tapi aku bakat wah aliras orang gendeng dulu di Ya tadi enak pengen jadi wali saya tuh pakai mengelola suka Itu disebut Quran wal kadimin al itu wal afina. Saya ini uang lihat di pendapat terus mau ngelola pendapat uang liya. Salah kali rata cocok. Ya kok nak kira cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang ke. Kayak wong awam, itu api ya fanatik tani, fanatik ternak. Buat terang no politik ya rasa Misalnya kabeh seneng politik demo sing nandur pari sobo terus Indonesia sampai kelaparan. Menko itu mau rapat to, dirapat nolah, arah nandur pari tetap rano. Pangan aneh-aneh wae. Entah oleh mau rapat, nah kalau nandur pari tetep rano pangan, masuk bulog ke rapat rapat. Iso dirapat, nomor doro sing nandur pari. Kata kuncinya sing nandur apa sing rapat? Udah nganti belum nandur, mereka orang film politik. Terus seneng politik yang demo di Jakarta, nggak tahu. Ya apian dan diterang lo apa? Meskipun di Jakarta nggak peduli Indonesia, peduli nggak peduli, pokoknya mau neko. Sing demo ya baru, rame-rame. Kang Uno ya rasa seru Jadi gak kontrol, ya sama ini penting itu. Sementara itu sing demo ya di situ jadi petani saja orang cocok, si tukang tani di situ jadi pendemo saja orang Jadi agama ini dimulai mengelola ketiga cocok. Mana huffatil jannah bil makarya. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita agak suka. Lah ngaji kok rasa seneng malah seneng. Kok ngaji ini seneng. Aku bolak-balik ke kan ngaji mulia. Kemudian anak Jawa Timur, pondang terang. Semai kau nabi lah semua. Saking mulia Jadi apa ngaji ini kan yo? Nanti jadi murah kau yang mikir. waktu aku ini dibuka saking boleh baru kamu. Iku mulai dengar aku mati pol gue. Orang lo santri kok gue cengang ngesan Kau Kayak musafir turunan orang ada Mulia terus pol mulia. Tapi aku ngerti, ya semuanya aku ya apik, ini anak ulama mulia. Gitu. Tapi cara gue jadi wali, aku prospek sih ngaji kecewa nih gitu. Cara ngaji mangkal ini. <laughs> Kalau batil jernah, film agak surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak tidak suka. Lo nabi, cara nabi, ramah tuh. jajal zaman pikir. Wong kok dia tiga. Nabi khutbah, nabi lo ratri mau rektor atau mau presiden, nabi khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah. Mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah. Karena menghiru jesin, seakan-akan apa panglima perang. Sangking, karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka. Maka sobahakum wa masaku, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka. Sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka. Kamu hati-hati. Lo kok tidak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, An-naru akrobu ilaikum min siroi akadikum min siroki akadikum. Neraka itu hanya satu detik. Hanya satu detik dia. Misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ah, ngaji orang marai suge. Terus dia mati saat itu. Neraka kan? Orang yang sedang kafir, barko gereja metu, iya pendeta itu, suarga rokok karek ini. Ini pangeran tapi ya. Tak Pangeran bener ya, Islam mati. Eh, jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah akrobu min siroki ahadikum dari sandal yang kamu pakai. Karena kita, ya coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun enggak. Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah, mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Nah, tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak misalnya orang mati nih, baru mesti elek. Mati di rumah sakit Kristen dia ora usah ngono. gue kurang pangeran kok ngukum ya ora ngono. Wis biasa wae apa? Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai muslim. Kalau dia muslim mati di tempat maksiat kita sholatkan sebagai orang muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di di bar bar misalnya Ruhin kok mati nih bar tetap takok no mbek pegawai ini mbek apa pramusaji saji apa jenis gak karo ning nang saleh ibu ibu lah ibu ibu nang karo apa apa jenis apa tak kok no eh mbak mbak Pak Kriting ini sini berapa kali <laughs> oh sekali sekali ya tak kok no konco konco Mustafa kue sholat Ruhin eling gak jumlah nggak eling kan Kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia So, ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahan. Tapi ini kan akhir hayatnya. Bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar. Lah untuk jebol mati. Kan kita tidak pernah tahu ya sudah nahnu aku mubid. Doa statusnya dia muslim ya kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita khusus. Nah itu tidak penting lah polemik itu. Tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al jannatu akrobu. Surga itu lebih dekat ke kalian itu daripada serampat sandal. Mesti yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau kata Nabi sobahakum wa masakum pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli Sore ini juga kamu bisa menjadi ahli Jadi Itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi, berarti min ahlin. Nah, suka dengan Nabi min ahlin jannah. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, tetap sanggung Nabi emosinya itu mengudah serang beduin nyerman kalau ngomong di surga. Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada ada ada korbannya tadi e, memang untuk sesuatu yang serius baiknya disampaikan dengan apa? Emosi. Itu sudah sunnatul ambia. Ya karena ya mungkin. Kue mengingatkan kebakaran, kemudian kue lagi ngiling nabi ngapunten nyuwun bu bagi matur. Wonten nopo? di ngapunten kula ganggu. Lagi cerita anak umai wah Kebak umai jenengan kebakaran dan anak jenengan terus saya tenggelam. <laughs> Iku sopan apa goblok? Nah, iku sopan apa goblok? Mestinya sebenarnya ini, misalnya orang kebakaran, rugen kan goblok. Anak lo loman kebakaran cek ning jero enak enakan ngopi. Harusnya kan begitu. Untuk menyampaikan hal penting harus muhdiban, harus posisi marah. Ojo kok ngapunten di badan ngapunten sangat. Niki. Bukan sing di omah cek ini cendem. Aku pun sangat ganggu. Oh, pemeran mikir, ini diterasakan dengan ngunduin. Baru sopan suwi, bagaimana terus dalam jenengan dulu kebakaran, anak jenengan teng lembet. Lah kalau badai melebet dari pamit jenengan. Jadi aku goblok apa sopan? Goblok apa sopan? Nah Rasulullah itu kira-kira seperti itu kita semua ini sudah di jalur neraka itu jelas. Kalian semua ini sudah di jalur dan Nabi tahu. Ya enggak aja neraka kita menuruti nafsu. Cinta Allah dengan uang bisa saja kita indah Allah lebih mencintai uang ketimbang Allah. Bisa saja indah Allah kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Itu kan jalur neraka semua. Dan Nabi mengingatkan, sopahakum wa masakum. Saat ini juga, pagi ini juga. Kamu ada musuh. Saat sore ini juga kamu ada musuh. Nabi Malah kok ibu diso, Yesus itu. Malah namun diso orang sentakok ini malah lu elene Ada satu kejadian. tapi itu kan akhirat. Iki nah iki mirip wong Indonesia, mirip bung sadonya mah. Ya Rasulullah, Bapak ini kekasih kan. Pak Amin ngomong akhiratnya swarga neraka. Hari ini itu para masyia am semua tanaman itu mati karena kekeringan, semua hewan mati karena kurang air. Kok malah jinan bakas akhirat? Ini coba diselesaikan dulu. Akhirat nanti nanti kak mantau tadi. Lah Nabi itu agak juga. Kalau Nabi resiko dengan Nabi nabi kan gitu ya, karena beliau sangat dekat sama agak juga langsung dungo, tapi untuk mantel. Nabi itu dungo mantel lah teman di Nabi, usulan harus dimati Nabi itu untuk mantel ya. Tangannya diangkat, Allahumma ghaisam sambuhi sakap, langsung banjir. Nabi berdoa banjir. Ya sholat sih, maksudnya sholat Jumat terus kundur. Itu hujan itu sampai seminggu karena hujan itu semua nabi diberi hak memerintah Allah. Nabi lali menghentikan. Jadi roy hujan itu cek perintah Allah. Jadi alam ini tunduk ke perintahnya Nabi. Jadi semua nabi diberi hak pangeran merintah alam. Mulane masyur Nabi mau watu kenapa? Moro nggih moro masyur kan ini jeda, nopo dekat Riyadh itu apa dekat enggak enggak sudah dekat jeda tapi dia dari Mekah arah Mekah itu ada sajaroten yang dulu dianggap e, semacam sajarotul khoro jadi itu e, dulu itu kan padang pasir e, Nabi mau ke hajat mau mau ke WC lah cara sekarang karena di padang pasir kan tidak ada apa satir nggak ada apa itu satir nggak ada apa ya penutup terus pohon itu disuruh sama Nabi uh, ya sajarah halumi kamu ke sini. Yang satu ini terus faltafat. Kemudian du, beberapa pohon itu faltafat ngelilingi Nabi terus Nabi kalau hajat. Setelah itu silahkan kembali ke tempat masing-masing. Dan itu diabadikan jadi masjid sajarah apa? Masjid sajarah. Kayak apa nah? Jadi Nabi itu duit, hak, apa ya? Mereka Allah. Nah, karena Nabi agak cukup, ngendikan ya terus hujan sampai seminggu. Buat aja. Repotnya nak ngadepin Nabi. Warna banjir di sana ini, ya Rasulullah. Wini ku onto mati ku kau kekeringan, saya ikut ke katut <laughs> hentikan banjir itu hentikan. Nabi ya santai, tangkat Allahumma hawalena walena langsung lari. Lalu ngadepin Nabi ku ya repot. Makanya Nabi itu pernah kelihatan mujizat masyur. Ini mujizat yang mungkin Anda sering dengar ya. Eh, Jabir itu kan melihat Nabi kelaparan tiga hari gak makan di perang kontak. Terus kata istri Jabir, e, kita masak tapi khusus Nabi ya atau orang 6 sampai 10. Singkat cerita terus Jabir matur ke Rasulullah di kontak istri saya bikin masakan eh, kira-kira cukup orang 5 sampai 10 ya orang terus kata Nabi, Nabi, Nabi. Halumu ya ahdal kontak. Pak inna Jabiron sona alat untuk aman wae wae pembunuh kontak Ayo makan ke Jabir. Jabir bikin makan tiga ribu orang dari enam orang. Wong itu ngomel, jadi bareng Jabir teko Nabi itu bawa pasukan. Bojone penakalan ngomel. Dasar orang lara giok <laughs> Orang orang benar, semua riwayat itu kok Dasar orang lanang Kan Kandhani wong nem kok malah. Maksudku Nabi mbek wong parke ora aku mbek mungkin Mustofa lho. Dari bujangan pusat lan <laughs> Tapi Tapi gue nabi rawani. <laughs> Wes tak kandani. Ini ya, Nabi dengan santai. Bilang ke istri kamu, Jabir jangan boleh masakan, buka masakan itu. Ya wes masak. Terus pakanan di introksi Nabi, kudu cukup om tolong ya Jadi Nabi itu beda. Di Nabi itu dua hak merintah nawa Allah. geleng jadi Nabi itu dua hak nawa merintah. Lalu akan ditiru. Mereka Ya, tentu mungkin wali ya, untuk bocoran-bocoran keramat itu mungkin meskipun kadarnya itu sedikit tapi e, dapat e, dapat bocor karena bumi dan langit itu ikhtiar tauan atau akhirnya kolata ada yang kok toi malah nih eh, sama nak seneng pulau seneng aji eh urip itu ngelola ketiga senang. Mau nggak ada kalau mereka nopo kali ini itu wal afina. Abu Bakar itu semua nengit be Umar. Padahal Abu Bakar itu jadi wali besar karena lainal janib, orang yang sangat sopan, sangat santun. Dia jadi wali besar ya karena watak itu. Tapi Abu Bakar itu merasa ada yang hilang, yaitu untuk menghadapi kemungkaran watak seperti itu itu tidak efektif. Maka dia mengagumi Umar sehingga dia jadi wali karena tegasnya terhadap kemung tapi Umar yang tegas dengan kemungkaran hormat sama Abu Bakar karena banyak wali yang lewat jalur akhlak ketarima atau lainal jan. Kayak apa sahabat dulu? Dua watak yang berbeda saling menghormat. Saya kira orang bersung watak kuras itu orang ngempet eh serai Islam, Islam merasa Hindu semua. Gue <laughs> Islam situ oh, ini Indonesia mau Arab? Masa aku ya Indonesia. Dulu itu udah ada sahabat seperti itu. Kayak apa Abu Bakar Lainal Jani? Tapi sangat hormat sama Umar. Karena ada kebenaran yang hanya terwakili Umar. Yaitu dalam bab Ghirafil dalam bab Nahimum. Tapi Umar sadar betul ada kebenaran yang hanya terwakili Abu Bakar. Yaitu Husnul Tarbiyah Lainal Jani bahwa dengan watak seperti Abu Bakar kan mudah membina orang karena wataknya sifat dan kita kan nggak mungkin punya watak dua Kok iso bareng ngamuk terus guyu ngamuk guyu, ada kan mau stres. Tetap kita itu mati ini ya naga kubu sana ya kubu sebelah kan itu. Kan gak punya pilihan, kok iso bareng ngamuk guyu ngamuk guyu. Jadi gue mantel ke bujumu tuh bekas gue nek Baru itu ngelakoni perintah Nabi Kira-kira darah di stres para Kira-kira kan Nggak bisa Makanya harus Kamu harus sadar bahwa Semua kebenaran itu tidak terwakili oleh diri kita Nah di sini terus kita penting ngelola cocokan Umar gak cocok dengan mata Abu Bakar dalam banyak hal, tapi tetap hur, Abu Bakar ya dalam banyak hal gak cocok Umar tetap. Yang paling masyur tentang gaji. Rasulullah itu wafat. Minta pola ila rosikil alam. Abu Bakar itu sadar, aku itu gak nabi. Pegawai zaman nabi, loyal karena nabi. Sekarang saya hanya Abu Bakar. Digaji ya Abu Bakar. Digaji ya pegawai, ada yang pegawai kepresidenan, ada kecamatan, ada kabupaten. Minta pola dalam bahasa Arab atau wilayah, atau manatik. Singkat cerita, misalnya gajinya Ali. Karena dia pegawai kepresidenan, itu ya misalnya 1 juta Gajinya Abu Sufyan Muawiyah sak juta. Ini sebab. Padahal Muawiyah itu masuk Islam pada Fatimah kan. Ya gajinya sak juta. Ali Islam mulai bayi dari era Nabi ya tetap diprotes di Umar ini enggak fair. Bagaimana Anda menyamakan orang yang Islamnya agam lebih dulu dengan orang yang baru Islam? Jawabnya Abu Bakar enak. Mereka punya kelebihan, punya fadl ilmu indah Gajinya yang akhirat enak, indonya itu sesuai standar pekerjaan. Karena standar pekerjaannya sama ya gajinya. Umar udah geremeng ya misbah, tapi ya wis wis ya, om si presidennya Abu Bakar yang geremeng-geremeng dong Buar dia jadi khalifah, jadi Amir Mukminin, dirubah. Ali misalnya gajinya 10 juta, Abi Sufyan mau juta. Pekerjaannya sama. Protesnya Abi Sufyan CS. Ini gimana ini tidak adil pekerjaannya sama gajinya kok beda. Fawwah kata Umar, la usawi benaman man kota la Rasulullah wa benaman man kota la ma'a Rasulillah. Demi pangeran, saya tidak akan menyamakan wong sing sak urip-uripe merangi Nabi iku kowe. <laughs> Ambek wong sing sak urip-uripe derekno. Nabi iku Ali. Kudu gelem kowe. Iya, iya. Kayak apa? Lo ngempet lo. Umar ketika roh kebijakan Abu Bakar tasbih ya ngempet pirang tahun. Kalau saya ngenteni pemilu. Marah Jadi jangan kira dulu atau sahabat gak ada masalah dalam istiadat ada, tapi ada insop, ada kesadaran, kesadaran. Nah, saya itu orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara ngelola ketidak cocok. Ini wal gadi minal itu wal afina. Amin. Yo, ya, tapi daftar wali ya, kalau ini rapatan wali, ya, so, wah pohon, tak unik unik Wal bina ka qabla fakri kalan jogo suge sira qabla fakri suruhnya kere sira. Edi eh, fakir semua kono sira ah, ya atas setu kang sedekah bima kelan perkara. Fadula kang luwe hokomaan maan hajat iman sange hajat wong kaljamu kang wajib kang sira apa nafaqatu kau iman qabla ulu suruhnya tuh sedurunge tumekane musibah Tutli kang iso ngerusak apa jaifah malaka yang dunia siro. fata siro mongko di siro fakiron ku fakir ini dalam omah loro iku dunia akhirat pasti jaga kekayaan kamu sebelum kefakiran kamu artinya mumpung kaya maka perbanyak saudara kok asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu maksudnya jangan kokan semua sampai keluarga kamu mis miskin Nah, kenapa kamu disuruh jaga sodako sebelum harta itu hilang, maka kamu dunia yoranto, akhirat orang Wahaya tako blamu lan jogo momen urip siro kok blamu tiga sering mati siro mati lo mati ayustani si jogo siro main perkoro kalpa kang iso totum si kang iso metok no siro nafawu ing manfaatin ma gak ada mau tiga selesai mati siro Ibu Fa nopo kok? Bae sampean. Fa. Ono sing kok. Bae sampean nopo iki? Fa apa Fa kabeh fa. Gesul fi kang iso metokno sira. Nafa'u ing manfaate ma ba'damu dikatok semati sira. Fa inna man wa mata kang mati sapa man iku ing kota amko dadi sapa amalu amal man. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup karena harus kadung mati kira iso ngah. Amal artinya mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian itu ya amal. Karena sebagian amal itu fi'lul qalbino, sebagian amal itu fi'lul qalbino wala yu'afidukum Allah illa fi aimanikum wala yu'afidukum bima kasabat Kulu hukum Jadi dari Imam Bukhari Sebagian amal terbesar justru fi'lul kolbi Kaya kue hasut be wong Dusanya hasut fi'lul kolbi apa fi'lul jasad? Fi'lul kolbi Benci, dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati, makanya kita juga ngelola kebencian Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah Emang misalnya aku gubedeng Mustafa Mustafa, gak tahu diri, gudeng Tapi nak aku ngaku watak Wis tua berarti badai apa? Bilangnya ngono, iya tapi misalnya Mustafa lebih tua di bang aku. Berarti badai luwes suwi. Sadene wes maksiate luwes suwi. Iku eh, beberapa roh, beberapa Lu baca jadi kemarahan ulama-ulama. Ya tak warai, iki dawuh Imam Ghazali dawuh ulama tak dunia. Kena dulu orang tua, anggap saja ibadah ibadatan mingka. yang mesti luwe. Oke, orang sore hati pas hati mesti luwe akeh. Nah, aku dulu kacile, dulu wae dosane maksiate akal lan ingka mesti luwe sih. Eh, nah aku delok wong goblok, misalnya aku wong alim delok wong goblok maksiat. Lha ada hada ya'sillah ma'a jahli iku maksiat tapi goblok. Ya pantas pantese wong goblok. Lah kowe maksiat kok a, ah? Jadi eh, kok delok wong liya kelebihane. Jadi ana orang bodoh kok maksiat kan. Pantes maksiat. Ora iso maca mukmin. Jadi aku kapati gedhe mung pantes. Lah kene iso maca mukmin kok maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihannya. Nah nak orang kafir, iso wae husnul khotimah. Sopo sing raro wasi, Sopo sing raro Khalid bin Walid wae eh, mantan kabeh wong kafir, tapi matu alal Islam. Ini caranya yang bab ada. Nah dengan melihat itu kita apa yang temen teman Atau orang Jawa nyanding, nyanting, ini juga jadi besan. Kalau pulau dia itu tentang daerah, mungkin pulau itu. Wong kia dengan Paul Muhammad Muhammadiyah kiai kiai kiai ampek dulu anak pacaran untuk Muhammad bisa nih Guyu kayak togo-togo kiai. Biasanya Muhammad dia, Yo namanya suwi, sosial keselan tak kira pun. Yo tarung jawab gede kok. Wingi ulo gitu diceritain dia, bisa nih, pojok dan sak kamar, dia dengan pun, musak pojok, saya ini besar Ya ketemu ya cek rapati mang, ya cek rapati cocok, cek rai ini cek korban kowe. Tapi sekarang apa? Anaknya bodoh senengnya dia, Wah, itu juga Mustafa ya. <laughs> Nanti besanan bar. coba mau sujuk besaran rohen. Melarat melarat musibah. Wah. Mending pada ragil mewe. Ya. Jadi jadi daripada kadung ngomong ditolak ya, mendingan apa? Nolak sih apa? Wahaya tangka kobla mautika terus wafaro hokalan longgar siro kobla syaholika sebelumnya sibu siro. Aku nah, mau dia mau cari kobla syuhulika no. Wah, dia dia mau cari mau dia mau cari syuhulika. Wafaro hoka kobla syuhulika. Mau kiai mau cari tapi di senawi mau cari bifat khis sin. Mila diri syawal syuhulika. Oke berkorok harokate. Semua suruh sebelum. ya suruh sebulan sebulan yang terkenal kayak gini mon Eh, nanya mau kau mau aku mau coba loro Sakmika berapa? Kan, sakmika, Eh, istana istanin tegese mergo leo sira para kau yang kelonggaran sira ya gitar kobla suhlika si sibu siro ya awal kiamat sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal mana jika kamu tahu kawitane tahapane kiamat itu alkohol kuburan. Jadi gunakan kecepatan kamu sebelum kamu nak mati ku sibuk Maksudnya naik mati sibuk ya ngadepi mungkar, nakir ngadepi rokok. Kowe nek rokok sudah sibuk, gak ada yang nganggur. Bar tuwa tuwa cokot kolot jengking bar Sare ke wajar ning dunya nganggur, nek rokok menjawab Sibuk apa? Sibuk sakol lah, coba nek neraka mesti apa? Sakol apa sih? orang sibuk ya, jajal. Kan apa berturu? Bar cokot-cokot jengking cokot apa? Pulau bariku digeruwaji, wah, centukang bodoh ini, jadi ku lilak apa? Kotok kuntek jadi rukun wah seloro bukan rokok. Lan ora sama mlebu seloro loro. Kau usah kau sama biar usah dijajal wis pokoke ora usah. Kada kau pengen nakola nakik nukil gue ing hadis sopa al aziz itu gue ing hada sopa al aziz imam aziz anil munawi sang imam nabi. Fadhi ilham satu. Mongko utawi ikilah barang lima Kula ya'rif orang ngerti kodroha ingka dari hadil khamsah Ila badal jawaliyah sawuse ilani hadil khamsah tapi umumnya wong rasa itu usah hilang. Jadi kue naik seloro lagi roh pentingnya sih. Ah, naik kere roh pentingnya di duwe Nambah di duwe gura-gura. Naik mati lagi roh pentingnya hidup. Ada saya ingin mumpung urip, nopo dijaga ya energi itu dijaga yang baik. Ini mau cara ulo paling gampang loh. Ini siraku sotri. Ya dawe kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawe. In arotta antus biha watum si sa fi qalbika bisun ala ahadin fa'al Wadah di kami sunat. Jadi nabi itu berapa? jadi apa itu gampang tuh. Pokoknya tangi turu, ya nabo tangi turu. Terus dihari kue tangi turu. Autum si autawa sore sore. Sementing wale safi kolbi vision ala hadin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada pun. Karena salimu sotri apa? Salimu sotri. Nah, itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Mana kalau bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak Kulo, nak nasihat Kulo juga balik sementing wong ini selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak Kulo, guru Kulo ngamal fisik, tapi hati ini ora pikiran macam-macam. Jadi apa in aratta antus biha wa tunsia wali sabi kolbika qalbika ala ahdin apa. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan. Setelah mereka sugeng ya kadang mau delok. Ya yang rilek-rilek itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting. Karena kalau ngomong penting jadi hil, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri dua orang alim jagongan. Ya rodok jorok jagongan itu. Di sini aku ya iskal ya. Nah cara gue yang jorok kenapa nggak iskal. Bos pas berai ini, itu dua orang alim. Aku orang jari menyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip. Misalnya kaji A, Misalnya kaji saya itu atau trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian. Singkat cerita, pertanyaannya gini, lu ayun, itu ada tamu banyak, lu ayun bah, nganti ngatut mobil yang gue tenang, lalu nih nganti spiro, tujuh itu apa bodi dia ayu dia be, abe sing apa pewartane nih, mau Oh ya pantas jenenge wong ayu sing ngatut wong larang malah didukung. Pantes. Oleh muni ora halal apa? Pantes jenenge wong lanang di duwe. Biasa katut rodo ayu. Katut wong elek ngono yo jadi berita aja deh. Maksudnya ya aneh, ini kata kau ngayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiri kosong ngono bang. Ya apa-apa, nak kata kau ngelak itu yang popo. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kemudian merasa ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan. Kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini uang saya terlalu ekstrim dan tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut. Berarti jadi kodas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan ya sitko wal kibah Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak, tapi karena kamu terprovokasi, kiai ibu katut bokong, kiai kata wong ayu, kiai opo. Kamu ngomong serius akhirnya jadi fonis kan? ya? Ya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak monis. Ya Pak, jadi wong lanang katut wong ngayu, Pak. Tapi cuma halal lah ya. <laughs> Boleh buat botak Pantas kan. Lalu pas ono kiai kok jadi bodoh. Assalamualaikum terus mertamu. Jawabnya malah lucu. Nah. Lah aku isin serban nak ya bodoh. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu itu didukung. Orang halal loh ya, betul ya, dihalal ya, didukung. dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kota. Dan kota itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kota kan? Sebetulnya kalau ada misalnya orang isu kan itu korupsi dan berdua masjid, masjidnya oleh menanggapi gini saja. Eh jenenge duit kecoba nih kuno mulai ikis biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan padahal ini soal efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu saya ikis seneng ngomong penting. Ilmu nih ra kok atine elek ngomong penting rusak donya. Ilmu ne kok hati atine elek ngomongnya penting terus rusak. Tuh. Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari. Karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kodab enggak? Kalau kodab dosa besar enggak? Dosa besar. Padahal aku kayak guyon. Lalu randani. Wah, yuk, Mbak. Cek aja ini sebelum dicerita loh, Mbak Wah, lah, Mbak. Senyum merontok naat. Wah, dicerita. Ya, ini sih ngomongnya gue aku. Wah, nangono ya pantas. Ya waras. Maksudnya itu ya waras. Barang gue metu supaya saya kok katun, nah, itu lagi berita. Dulu lah iskal, iskal saya rugi iki kok bekas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kota apa? Kota kota itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mantel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba kalau kamu ngikuti bahasa gambar gambar itu kan ngeri. Mangko lali akhiya kafir fakot ba'abihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri ya. Loh, masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko, Indonesia biar masih gak jelas. Indonesia gak jelas. Lampai maksiat piye, ya, akeh wae. Akeh yo jumlah akeh ora sithik. Lah ya, yo terus piye? Ya kan piye piye. Yo ya, muga-muga sing maksiat tobat wis ngono ae sing jelas. Ini sikap yang gak jelas ya, ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau da, yang kamu tuduh dak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti ini, Enggak kan? Mendingan ngomong nggak jelas kan? barokahnya gak jelas tuh menjadi hukum kita juga gak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat di kurmu kesuruhan kuat terus rodo gunung gitu. Terus apa yang pertama? Lalu, iya, iya. bocah waras kok gelem ini. Wah, mesti saya tahu ngomongnya sih penting-penting. Waras kok ijek SMA tapi semua level lah Saya tak kalau jajah ya <laughs> Mesti aku gak dari Gue ngomong penting. Takono takono itu sementing ijazah. bos tua yang ngono kok dikatuti saya SMA. itu hasil wong alim karena ngidari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita koldak berarti nih sore tapi goblok. Nah, orang goblok ya ungkocah mau dilakukan ya ya, itu kiat-kiat itu kurang gampang itu hanya orang alim yang punya sanat-sanat seperti itu Maksudnya kalau ketemu ngalim saat dulu, mesti seneng gulis Berkona siap, ya, apa penting itu? Gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya, sama naruh kanji Nabi malah gue berat menang. Ya Rasulullah, Aro'aita law anna rojulan wajada ma'am ro'atihi rojulan kada wa kada. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya harus berbuat apa? Jangan nabi ya aku ono bukti ini. Wong ora ya kok bukti ini. Ya aku tuh boleh saksi mau apa lagi ono bukti ini orang Ya sudah wis ya Rasulullah mau ada apa-apa. Jadi lanang Wong sedang wis bar sing ro Mati malah eh, mulai agak cukup. Al bayyina wa ila khudda ala Kau yang kudu dia seksi Nah orang kesen tak khat iku khadul kok. Kosa. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi itu harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata, kalau itu gak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya seling. Maka Nabi hanya ngetikan al bayyina wa ila khudda ala dhuri. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip, zina atau nakal itu Nabi aku punya lucu. Misalnya Ma'ud Masyur itu maiz maiz kan ter... Itu Nabi nak takongin. Ya Rasulullah tohir nih, kalau sudah nolak, kenapa nulis kalau batu zina? Kok gue nangis pitok? Oh tenang, ngono gue kampung, buat yakin tenang. Ma'is sudah pacu. Terus ikutnya Nabi, sih, mulai itu mulai, kon mulai. Nabi gak ngeracun dulu lama, Ma'is yang maksud Allah diracun. Akhir tangga tanggane mak takok iku wong mamdi jeng sak satu Sak desa bapak sih. Afi akli se mak iso rondo. Afi di sewa, nabi karena gak gak tau ngendikane lek mau takok afi akli se mak iso rondo. Mboten waras. Jadi orang mau ngaku ngono nabi masih dimungkinkan nak mulai rontok stres. Nak rontok stres ya berarti ngaku ngono rapi rugi. ambil rapi rugi. Kayak apa baiknya nabi? Afi di sewa. tapi mak hari keempat tetap teko ya Rasulullah pokoknya kalau ini sucikan. Itu baru dirancang. mau Ma'is kok bariku merujuk, buatan nabi niku intermiso kok nol nol. Niku solingan nabi. Ya kira-kira gak dirujuk mas ya, makanya dipakai arujuk ada ekor di sini, bilang rujuk. Iya lagi nih pak, ekor di sini terus rujuk, cara pakai kubilah rujuknya di diterima. Kayak apa baiknya Islam? Ya saya enggak orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa L. Lalu kan kalau gosip tangga di sini kok kayak serius, ya, potensinya kamu kodak kan nuduh orang orang lain dan itu dosa besar. kan kayak gue. Lalu, lu kan sok gelem, panang tua ya. Lalu aku taruh kurung kabar kan suatu saat kurung kabar Mustafa atau Rukin kalau saya SMA dan kita cek jalur ijazah ya. Gue sekarang kok gue. Sekarang penting berita itu sekarang penting ya. Karena untuk hindari nopo kok. Jadi itu trik melawan nafsu karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain padahal wama arsalna ka alim hafidho pangeran orang utus nabi sebagai hafidhon sebagai wakilan disuruh ngoreksi orang lain la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassas Ora kita tajasus neliti salah ya, wong, kok ora salah. mana. Kaya ini serius tapi gobloknya Kemarin ini, serius kebok kemarin. Paling sih deh, mau mau en mau kori lalu salib lagi pak Tapi kena sengalim juga ada timuniku iku, tak jamin gitu sebenarnya. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam, karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha pakai ilmu Awal wajib ala insan ma'rifatullah kabeh itu dikawal napa? Ilmu. Pertama seorang turun yuk ya, ikra baca, baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda. Tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena lain al karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat al janin, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa is. Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. itu ya cukup loh, misalnya orang kiai murahan Duit gue lu wakil, tak pangan nanti anak putu kurang aran yang tak kayak duit satu juta. Sawangannya meleceh, ternyata dia itu bensin tiga kalau mangan. Karena kalau dia ini mau melarat terus ngekei uang kan sih ngekei tiga i kan disuka. Ya Sawangannya orang, ternyata dia enggak. Dunia aku dipakan anak turun itu ya cukup. Karena dia yang hatinya tahu fit, anakku tuh buat rezeki gede. <laughs> Cuma oleh ngomong melihatnya nggak karuan. dari daripada sopan, duitku mau kare satu saya upas, tapi tak tak kayak nopo demi persahabatan. ini sopan, jadi tiga ira kopo lu blok keblok. Wong kue muni pas-pasan, loh. Ada mulai jeng hmm, satu saya buku, lanjut dengan cukup cukup akeh. Jadi akeh wae pangeran. <laughs> Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu cukup. Tapi nak kesoleh yang tidak tidak Makanya kawallah Islam ini dengan apa? Ya, Alhamdulillah ini kan bisa Alhamdulillah ini Alhamdulillah ini Alhamdulillah ini Alhamdulillah ini